Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah وعلى wa وصحbihi عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد yang kami muliakan, yang kami hormati para habaib, para ahli baitur Rasul sallallahu alaihi wasallam wabil khusus Al Habib Muhammad Al Bakir bin Saleh Maulad Dawilah wabil khusus Khadimul Majlis Al Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'akil wal Habib Abdul Qadir Maulad Dawilah para habaib, para ulama, para kiai, para sesepuh, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nama seseorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah menyebut salah satu nama seorang yang soleh Kalaulah menyebut salah satu nama orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu turun rahmat bagaimana menyebut orang yang paling soleh-solehnya orang sejagat raya semuanya yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alangkah beruntungnya lisan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitabnya tentang manakib Sayyidina Abdul Hasan Asy'adzili diriwayatkan Sayyidina Abdul Hasan Asy'adzili bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdul Hasan Asy'adzili bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah orang yang membaca sholawat kepada engkau di dalam hadis sahih man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyron. Orang yang membaca solawat satu kali dibalas oleh Allah sepuluh kali sholat. Sayyidina Abu Hasan Asyadili bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, salawat tersebut dibaca dengan khusyuk, dengan hadir hati kita, dengan nangis, ataukah yes ya, biasa-biasa aja? ataukah dengan apa sesuatu yang biasa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun engkau baca solawat tersebut dengan hati yang lupa kepada saya, tidak tahu artinya, umpamanya yang kita baca tadi, itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan menciptakan ribuan malaikat dan membacakan istighfar kepada orang tersebut. Kata Rasulullah, adapun orang yang membaca solawat dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hadir, dengan arti, dengan hati yang tahu arti yang dibaca tersebut, maka pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini karomah bagi orang-orang yang membaca solawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya kita kita perbanyak lisan kita untuk menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah kita berada pada jalur yang benar. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Saya alhamdulillah berada pada jalur yang benar karena mengikuti ahlu baitur Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya perumpamaan keluargaku adalah seperti safinahnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Orang yang ikut bersama mereka insya Allah akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Maka para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tanda daripada akidah yang benar tanda daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang selalu menghormati, selalu mencintai kepada ahlu baitur rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mencintai, orang-orang yang ta'zim kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang selalu ta'zim menghormati kepada para warasatun nabi, para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian kelompok mengatakan untuk apa kami cinta mereka? Untuk apa kami menghormati mereka? Padahal Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Mereka berdalil seperti itu, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian semuanya adalah orang yang bertakwa. Kita jawab, "Betul." Tapi Siapa yang menunjukkan ketakwaan kepada Allah itu siapa? Yang menunjukkan takwa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menunjukkan takwa kepada kita, yang menunjukkan syariat kepada kita, yang menunjukkan adab kepada kita, yang menunjukkan keselamatan kepada kita, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ahlu baitur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang menunjukkan kita adalah sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka jangan lupakan jasa-jasa mereka maka inilah akidah yang sangat harus kita pegangi bahwa jangan sampai lisan kita jangan sampai tangan kita kita kotori dengan mencaci maki mereka jangan sampai lisan kita kita kotori dengan menghina mereka Merekalah manusia-manusia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridullah liyudhiba angkumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tatuhira Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rijis sesuatu yang sesuatu yang najis yang tidak pantas kepada ahlul bait dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan mereka. Maka para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mereka untuk bersama-sama ahlu baitur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita ditakdirkan kumpul di tempat yang sangat mulia ini kita juga insya Allah ditakdirkan bersama kakek-kakek mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Rabbi fajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Rabbi fajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh